Jadi bab terkait dengan sahabat. Maka saya buat tema sahabat ujian akidah dan manhaj. Dikarenakan sahabat ini barakallahu memang merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin setelah mereka. Ada di antara kaum muslimin yang benar sesuai dengan al-haq terkait dengan para sahabat. Namun banyak dari kalangan kaum muslimin yang salah terkait dengan para sahabat kesalahan yang berkaitan dengan para sahabat ini bukan kesalahan yang kecil. Namun termasuk kesalahan besar berkaitan dengan akidah kita, terkait dengan manhaj kita, prinsip kita. Sehingga dikatakan sebagai ujian akidah. Di sini beliau membawakan dua hadis. Yang pertama hadis kata beliau An Nabi Sa'id Al Khudri رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أخد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم yang artinya Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabatku." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, berinfak satu gunung Uhud emas, maka dia tidak akan bisa menyamai infak satu mut mereka atau setengah mutnya mereka. Satu mut sepenuh dua telapak tangan, tengahnya satu telapak tangan. Sahabat berinfak satu mut. Antum infak satu gunung Uhud emas. Tidak bisa menandingi amalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga jangan mencela sahabatmu. Pada hadis ini barakallahu fikum sangat tegas larangan mencela sahabat. Dan ini sifatnya umum. Meliputi segala bentuk celaan. Baik sabun sarih celaan yang langsung yang terang-terangan atau talmih celaan-celaan yang dilakukan dengan cara sindiran-sindiran atau isyarat atau yang semisal. Semuanya dilarang dalam Islam. Larangan ini haram hukumnya. Larangan ini dikaitkan oleh para ulama terkait dengan perkara akidah. Mereka menyatakan bahwasanya sabbus sahabah alamatun min alamati ahli bidah mencela sahabat satu ciri dari ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah. Di antara eh, di antara ashabul ahwa'i wal bidah yang mencela sahabat ialah kaum Syiah Rafidah. Mereka mencela sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan semua sahabat selain ahlul bait dan beberapa orang sahabat yang mereka kecualikan. Salman Al-Farisi, Dhabi Al-Bihari, uh, eh, Salman Al-Farisi, Dhabi Al-Bihari, eh? Miqdad bin Aswad dan sekelompok kecil sahabat dan ahli Bait. Selebihnya dikatakan kafir. Ada Rafidah, Syiah Rafidah. Bahkan menjadi ciri khasnya mereka Ketika ada seseorang yang muslim mencela sahabat, menikam sahabat, menyindir sahabat, ha, menjatuhkan kehormatan sahabat, merendahkan sahabat, maka dikatakan Syi'i atau dikatakan Rafidhi, termasuk penyimpangannya Syiah Rafidhi. Juga dari kalangan kaum Khawarij. Mereka juga mencela sahabat. Bahkan mereka juga mengkafirkan sahabat mereka mengkafirkan semua sahabat yang bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib kala itu dan yang bersama dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu. Dikafirkan semuanya. Dikarenakan mereka dianggap telah berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka juga mengkafirkan Ahlul Bait, mengkafirkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga larangan ini bersifat haram. La tasubbu ashabi. Kamu jangan mencela sahabat. Hukumnya haram dan bahkan terkait dengan masalah akidah. Mencela sahabat termasuk penyimpangan. Mencela sahabat termasuk kebid'ahan. Pelakunya langsung dikatakan mubtadi. Dikarenakan perkara yang sangat fatal, yang sangat berat barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama Ketika seorang mencela sahabat, menikam para sahabat, menjelekan sahabat, itu artinya yang dia tuju adalah syariah. Yang dia tuju ialah Islam itu sendiri. Yang mereka tuju bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'nun fid din. Tikaman pada agama ini. Ta'nun fi syariah Tikaman pada bimbingan agama Allah yang mulia ini. Hadis syariah. Kenapa? Dikarenakan para sahabat. lah yang memperantarai umat. ya Sebagai perantara umat. Dalam menyampaikan semua risalah kita Muhammad SAW. Dalam menyampaikan semua ayat, semua hadis Nabi kita Muhammad SAW. Perantaranya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau sahabat ditikam, sahabat direndahkan, sahabat dilecehkan, dicela, dijatuhkan, maka yang terkena bukan semata-mata sahabatnya, tapi Al-Qur'an, sunnah, bimbingan Islam, syariah itu yang mereka tuju, yang mereka tikam. Dengan cara menikam perantaranya. Sehingga dikatakan penyimpangan besar ketika ada yang mencela sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tidak harus semua sahabat. Satu sahabat saja tidak boleh dicela. Baik terang-terangan ataupun dengan sindiran. La tasubbu ashab. Barakallahu Dan juga dikarenakan keutamaan besar yang ada pada mereka yang tidak mungkin disamai oleh generasi yang setelah mereka. Satu mut mereka berinfak tidak bisa disamai dengan infak satu gunung Uhud emas. Tidak bisa. Barakallahu Maka dari hadis ini barakallahu fikum diambil sebuah prinsip yang penting yaitu hubbus sahabah. Kita diwajibkan untuk mencintai para sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita diminta untuk menghormati memuliakan sahabah. Diminta untuk mendoakan ridha at tarabbi dari sahabah, mengatakan radhiyallahu anhu atau anhum atau anha tergantung masing-masingnya para fikum. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah salafun salih Kemudian juga diambil faedah menjaga lesan dari para sahabat, menjaga hati dari para sahabat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dikarenakan Allah selamatkan tangan-tangan kita. Allah selamatkan pedang-pedang kita dari mereka. Tidak memukul mereka, tidak menyerang mereka, tidak membunuh mereka sebagaimana kamu khawari, Maka kita bersyukur dan terus berupaya menyelamatkan hati kita. Jangan sampai dongkol, benci, hasad kepada mereka. Selamatkan lesan kita. Jangan sampai kita mencaci maki mereka, melecehkan mereka, menghinakan mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Itu semuanya merupakan perkara penyimpangan. Sehingga selamat e, diselamatkan itu semua dari hal-hal yang e, dilarang Nabi kita Muhammad tadi. Barakallahu fikum. Dan disebutkan sama mu'alif dalam bab kita juga harus meyakini mereka semua adalah udul, orang yang adil. Ini merupakan kesepakatan semua ahlu sunnah wal jamaah. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat semua adalah orang yang adil. Tidak ada yang menyelisihi bab ini kecuali ashabul ahwa'i wal bidah. Yang menyelisihi Rafidah, yang menyelisihi Mu'tazilah, yang menyelisihi kaum Khawarij. Yang mengatakan mereka tidak adil. Ada yang mengatakan adil tapi tidak semuanya. Ada yang mengatakan adil tapi setelah itu buta dari Islam. Murtad dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Itu semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada ashabul ahwa'i wal bidah. Ahlu sunnah sepakat semua sahabat adil. Orang yang adil. Dikarenakan Allah memuji mereka, Rasul memuji mereka dan dikarenakan keutamaan yang besar yang ada pada mereka semua radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga ketika datang hadis dari seorang sahabat dipastikan sebagai seorang sahabat, jangan bahas sahabatnya. Pasti adil. Ketika datang sebuah hadis Tayyib dengan tanpa menyebut nama sahabatnya, enggak ada masalah. Digandakan berkas semua orang-orang yang adil, rawi-rawi yang adil. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan mencela mereka. Hadis yang kedua yang dibawakan sama Alif menjelaskan sebaliknya. Jangan pula hulu kepada mereka. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fi فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين dari Ibn Abbas radhiyallahu anha anhuma beliau berkata kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahai sekalian umat manusia wahai umat manusia ya ayuhan nas hati-hati kalian dari sikap hulu pada agama ini melampaui batas pada agama ini ekstremisme pada agama ini Sebab yang menghancurkan umat sebelum kalian sikap hulu pada agama. Ini hadis Inna Nasai abu Ibnu Majah disepakati oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disepakati oleh Zahabi rahimahullah dan dihasankan oleh para ulama setelahnya. Nah, ini hadis umum. Lafaznya umum. Meliputi semua bentuk ekstremisme meliputi semua bentuk hulu pada agama. Baik terkait dengan akidah atau terkait dengan perkara ibadah atau terkait dengan seseorang. Tidak boleh namanya hulu. Termasuk bab hulu yang dilarang ialah huluun fis sahabat. Sikap hulu melampaui batas pada para sahabat. Siapa dari kalangan kelompok-kelompok yang sesat ini yang dikenal hulu terkait dengan sahabat? Jawabannya kelompok Syiah Nah, kalau khawarij ini sudah mengkafirkan sahabat. Jahat kalau mereka Yang hulu yang melampaui batas syiar rafidah. Terutama pada ahlul bait. Di antara mereka ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dikatakan ilahun min dunillah. Sesembahan selain Allah Azza Mereka dulu ada di zaman beliau masih hidup dikenal dengan sebutan Sabaiyah. Pengikutnya Abdullah bin Saba, orang Yahudi pura-pura masuk Islam dari Yaman aslinya dan datang ke kota Madinah eh, ke kota Kufah membuat membuat onar membuat kerusakan akidah di tengah-tengah mereka ada di masa sahabat Ali masih hidup meyakini sebagai sebahan selain Allah Azza namanya sabiyyah ini dikafirkan oleh para ulama jelas kafir dikarenakan meyakini adanya sembahan selain Allah Azza wa Jalla menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di antara kelompok Rafidhah ini terutama dari kalangan yang ekstrim dari kalangan mereka Rafidhah dari kalangan Ismailiyah atau Imamiyah Ja'fariyah mereka meyakini bahwasanya Ahlul Bait mengerti perkara gaib tahu perkara gaib ini kufur tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah sebagian mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib nanti akan kembali ke dunia ini. Namanya raj'ah, akidah raj'ah, meyakini Ali akan uh, hidup kembali di dunia ini, akan memerangi musuh-musuh dia. Barakallah. Ada kufur. orang yang telah mati nggak mungkin kembali lagi. Nah, baru bangkit nanti di hari kiamat. Ada kufur. Dan masih banyak lagi yang lain. <clears throat> Akidah-akidah yang ekstrim yang ada pada mereka terkait dengan sahabat. Itu semuanya ada pada kelompok Rafidah. Rafidah. Bukan lagi sembarang Syed Rafidah. Sehingga mereka yang Rafidah, terutama yang Rafidah, Imamiyah, Ja'far Ismailiyah dikafirkan oleh para ulama dikarenakan mereka hulu yang melampaui batas, hulu yang sangat ekstrim terkait dengan sebagian sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Ali dan keluarganya Al Bayi. Sehingga sekali lagi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan ujian akidah. Tidak menghormati, tidak memuliakan, membenci penyimpangan akidah. Ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah. Terlalu melampaui batas berlebih-lebihan penyimpangan akidah. Yang betul ialah di tengah-tengah tadi. Akidah ahlu di wal jamaah. Yang pertama mencintai semua sahabat tanpa terkecuali. Baik itu ahlul bait, keluarga Nabi kita Muhammad SAW atau semua sahabat yang ada. Semua dicintai karena mereka adalah makhluk Allah yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dicintai. Terutama Ahlul Bait yang muslim, yang mukmin di antara mereka. Dicintai dikarenakan dua hal. Yang pertama sebagai seorang sahabat. Pada seorang sahabi. Yang kedua sebagai seorang mukmin. Dan yang ketiga sebagai kerabatnya Rasulullah SAW. Ada yang lain Dikarenakan mereka seorang mukmin, seorang yang muslim dan dikarenakan mereka para sahabat adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. Mereka di antara mereka adalah sabiqunul awal yang pertama kali masuk Islam. Di antara mereka ada yang uh, ahlu Badr, yang ikut perang Badar, yang ikut perang uh, macam-macam perang Uhud, perang Khandaq, Baitul Ridwan dan yang lain-lainnya. Semua peristiwa sejarah dalam Islam itu melibatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sebuah amalan yang tidak bisa dicapai oleh umat setelah itu sahabat dicintai karena itu dimuliakan karena itu dihormati karena itu didoakan ridho karena itu maka yang sunnah dan itu merupakan ciri-ciri al sunnah ketika menyebut seorang sahabi dia mengatakan radhiyallahu anhu laki-laki radhiyallahu anha seorang putri atau e, kalau dua radhiyallahu anhuma atau kalau banyak radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadza dicintai secara syar'i. Diposisikan secara syar'i. Enggak sampai hulu. Maka kita meyakini seorang sahabi tidak maksum, manusia biasa. Mereka bukan nabi, mereka bukan sesembahan, mereka tidak mengerti ilmu gaib. Mereka nggak mungkin kembali lagi ke muka bumi ini. Dan yang lain-lain. Mereka manusia biasa. Barakallahu fikum. Yang diberi keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan Nabi Muhammad SAW. Maka diposisikan sebagaimana keutamaan mereka. Tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Termasuk para sahabat. Ialah. Zawjadun Nabi SAW istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia meninggalkan sembilan orang istri. Sembilan orang istri. Mereka diyakini sebagai afdalu nisa hadhil ummah. Wanita terbaik pada umat ini. Yang pertama, dikarenakan kedudukan mereka di sisi Rasulullah SAW. Yang kedua, dikarenakan mereka semua adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Yang ketiga, dikarenakan mereka semua adalah zaujatun nabi di dunia wal akhirah, istri nabi di, di dunia akhirat. Dan yang berikutnya lagi, li taharatihinna minar kesucian mereka dari perkara-perkara yang mengotori kehormatan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang uh, selingkuh atau yang zina atau yang lain-lainnya suci. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum zaujatun Nabi. Maka kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka dan meyakini mereka sebagai afdalun sahabil ummah, perempuan yang terbaik di tengah-tengah umat ini dan meyakini mereka semua adalah perempuan yang sangat suci dari itu semuanya barakallahu fikum. Barang siapa yang menuduh satu dari mereka berbuat serong, maka dikatakan kafir. Barang siapa yang merdu Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat serong, maka dikatakan kafir. Barang siapa menuduh selain Aisyah dari kalangan ummahatul mukminin dengan tuduhan yang seperti itu, maka dikatakan kafir oleh para ulama kita sebab itu merupakan satu menikam Al-Qur'anul Karim. Menikam, mencela Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an telah mensucikan mereka dengan ayat-ayat yang diturunkan tentang mereka semua. Yang kedua itu menikam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka subhanahu wa zaujatun nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuduh mereka dengan tuduhan yang seperti itu sama dengan menikam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sehingga dikatakan itu tindakan yang kufur naudzubillah Allahul musta'an sehingga ini berlaku untuk semua sahabat tanpa terkecuali dan lebih khusus orang-orang yang memang memiliki barakallahu fikum kedudukan khusus di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baik ahlul bait atau zaujah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanatina azzakumullah akidah ahlus sunnah menyatakan bahwasanya para sahabat mutafawitun hi al fadhail Para sahabat itu bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Ini akidah Ahlussunnah. Yang paling afdal di antara mereka secara jenis ialah al-muhajirin. Kemudian al-ansar. Ada pun paling afdal dari mereka secara person yang paling utama eh, adalah sahabat Abu Bakar Siddiq lalu sahabat Umar, lalu Uthman, lalu Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhum ajmain. Tertib mereka dalam bab keutamaan sama dengan tertib mereka dalam bab kekhilafahan. Paham ya? Tertib mereka dalam keutamaan sama dengan tertib mereka dalam bab kekhilafahan. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma baqiyatul asharah Kemudian sahabat yang lain sisa dari 10 orang sahabat yang diberi kabar kalian dengan surga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Gitu ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi uh, namanya Abdul bin Auf, sahabat bin Abi Waqqas, Tuhab bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ah, Abu Bakar bin Jarrah, Said bin Ibnu Zaid. Ini 10 orang sahabat yang dikatakan dikasih kabar gembira dengan surga ketika mereka masih hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlu Badr. Para sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian Ahlu Bai'adir Ridwan. Para sahabat yang ikut Eh, bayat ridwan, bayat di bawah pohon, bayat uh, ar-ridwan ketika uh, pada waktu Hudaybiyah. Kemudian yang uh, masuk Islam sebelum Fatwa Mekah. Ini tartib-tartib fadilahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini diyakini oleh sunnah wal Jamaah. Mereka semua adalah orang yang sangat mulia, dimuliakan, dihormati, dicintai, namun bertingkat-tingkat secara afdoliyahnya maka diyakini seperti yang disebutkan di atas oleh para ulama ina, uh, ulama kita barakallahu fikum. Nah, terkait dengan uh, <clears throat> ahlul bait tentu yang paling afdal sahabat Ali. Nah, kemudian istri beliau Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Hasan dan Husain dikarenakan mereka saudara para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terus setelah mereka dari kalangan tabi'in, ahlul bait yang paling afdal adalah ahlul bait yang betul-betul di atas sunnah kakek mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah dan yang paling berilmu, yang paling beriman, yang paling bertakwa kepada Allah Azza Wajalla. Sehingga yang menentukan sisi keimanannya, ketakwaannya, sunnah mereka. Kalau ini ada, maka itu yang paling afdal dan bahkan lebih utama dikarenakan masih ada karabah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait dengan ummahatul mukminin. Nah, zaujatul Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada tingkatan-tingkatannya. Dari semua istri Nabi yang paling afdal dua orang, Khadijah wa Aisyah radhiyallahu taala anhunna jami'an. Khilaf di kalangan para ulama Ayuhuma afdal? Mana yang paling afdal? Khadijah atau Aisyah? Khilaf. Baik, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memperinci. Memperinci. Mereka mengatakan Khadijah afdal. Khadijah afdal uh, di awal Islam, di awal-awal perjuangan Islam. Sementara Khadijah, sementara Aisyah lebih afdal uh, setelah itu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat Khadijah afdal. Khadijah lebih utama daripada Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Sehingga Khadijah afdalu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khadijah adalah yang paling afdal dari semua istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dirojekan sama Zahabi dalam bukunya Siar dengan hujah dengan alasan semua keutamaan sama, semua keutamaan sama-sama luar biasa. Bedanya kalau Khadijah mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan mendapatkan salam langsung dari Allah Azza wa Sementara Aisyah mendapatkan salam hanya dari malaikat Jibril. Ini yang membuat Khadijah lebih afdal. Barakallahu fikum. Semuanya utama, tapi ada tingkatan-tingkatannya maka dia di, di, di, diyakini dan didudukan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Barakallahu fikum. Uh, kemudian ikhwan fillah kemudian yang terangkan tadi di atas yang tersesat ya yang menyimpang terkait dengan sahabat, terkait dengan ahlul bait dan juga yang lainnya dua kelompok tadi. rafidah dan nawasib atau khawarij. Kalau rafidah mereka hulu dalam menyikapi ahlul bait. Di sisi yang lain mereka mengkafirkan semua sahabat selain ahlul bait dan sebagian kecil sahabat yang Khawarij lawan daripada itu. Khawarij atau nawasib mereka mengkafirkan ahlul bait. Nah, membenci ahlul bait, dikafirkan semua ahlul bait. Dan lebih parah lagi mereka juga mengkafirkan semua sahabat yang terlibat pada uh, yang, yang yang yang bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in kala itu. Sehingga Khawarij, Rafidah semuanya dua-duanya dinyatakan sebagai faifa al kelompok yang sesat yang menyimpang terkait dengan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang betul ahlu sunnah. ujian akidah di, di sini para kelompok. Kemudian ikhwan fillah Ahlu sunnah meyakini bahwasanya para sahabat ghairu ma'sumin. Para sahabat bukan maksum. Hmm? Enggak maksum. Tidak terjaga dari dosa. Yang maksum hanya para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Sahabat tidak maksum. Mereka manusia biasa dan mungkin terjadi pada mereka kemaksiatan. Mungkin jatuh perkara yang mungkar? Mungkin. Tetapi diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah para sahabat itu semua bersoal itu dosa-dosa mereka kemungkarannya diampuni oleh Allah Azza wa Diampuni oleh Allah Azza wa Sebab yang pertama dikarenakan mereka telah merealisasikan yang namanya iman dan amal saleh. Iman yang paling afdol imannya para sahabat. Iman yang paling afdol imannya para sahabat. Iman yang paling utama imannya para sahabat. Amal soleh yang paling afdol amalnya para sahabat. Dan yang kedua dikarenakan mereka memiliki segala keutamaan-keutamaan yang enggak ada pada masa sebelum mereka. Mereka yang mendahului kita masuk Islam. Mereka pula yang mendapatkan keutamaan khusus disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda-sabda beliau khusus para sahabat. Tidak ada para, pada yang selain mereka para fikum. Dan juga dikatakan amal besar yang mereka lakukan. Mereka eh, eh, ikut perang Badar, mereka ikut perang Uhud, perang Khandaq, mereka mengikuti Bayat Ridwan dan berbagai macam peristiwa demi peristiwa besar dalam Islam diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga kalaupun mereka ada yang salah, dicatat karya yang ukar itu semuanya diyakini mereka pasti telah diampuni oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan sekian banyak poin-poin penting yang ada pada mereka barakallahu belum lagi doa kaum mukminin kepada mereka setiap menyebut nama seorang sahabi didoakan radhiyallahu anhu wa ardah. Belum lagi syafaat Nabi kita Muhammad SAW dan mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi al-hasanat, kebaikan kebaikan mereka yang begitu banyak yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Sehingga kesalahan kecil satu dosa kemungkaran yang, yang ada pada mereka tertutupi oleh lautan-lautan kebaikan yang mereka lakukan barakallahu fikum yang tidak bisa disamai oleh umat-umat setelah mereka atau generasi yang setelah mereka. Belum lagi yang namanya bala, musibah yang menimpa mereka, ah, musibah yang kecil, musibah yang besar yang menimpa mereka, yang mereka bersahabat dalam menghadapinya, riba dalam menghadapinya. Itu semua menghapuskan semua dosa dosa yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga memang sahabat tidak masuk. Memang. Memang mereka manusia biasa. Memang. Mereka salah, mungkin salah. Dosa, mungkin dosa maksiat mungkin maksiat tetapi pada mereka sekian banyak poin-poin yang membuat mereka diyakini diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ada salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang membocorkan rahasia militer Rasulullah Hatib bin Abi Balta'ah ketika itu. Nah, iya, ketika ditanya sama Rasul, Alasan dia sangat kuat dikarenakan di Mekah dia punya family, dia punya kerabat, dia punya harta benda dan tidak ada yang menanggung kesampaian mereka semua karena nggak punya kobil yang sangat kuat. Khawatir nanti ketika ada penyerangan muslimin ke sana harta dia akan di, akan di akan dilibas oleh kaum musyrikin, familinya akan dibantai oleh kaum musyrikin, maka dibocorkan rahasia tadi. Sedikit pun tidak ada e, kemurtadan dari Islam atau kebencian pada Islam. Ketika sahabat Umar hendak uh, apa namanya menguruskan pedangnya, memukul lehernya, ditahan sama Rasulullah SAW. Ditahan sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan uh, biarkan dia wahai wahai Umar. Apa kamu nggak tahu dia adalah ahlul badar? Apa kamu nggak tahu dia adalah, dia adalah ahlul badar? Allah mengatakan tentang ahli badar, sahabat yang ikut perang badar, i'malu masyitum. syi'tum qad ghafartu lakum. I'malu masyitum. faqad Silakan kamu mengamalkan apa yang kamu kehendaki. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini hanya para sahabat. Tidak ada lagi uh, selain mereka para fikum. Sekali lagi, sahabat tidak masuk Jangan sampai meyakini kemaksuman sahabat. Ini penyimpangan akidah. Tidak masuk Manusia biasa, salah, dosa, mungkar. Tapi yakini dosa mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan poin-poin tadi yang ada pada mereka yang tidak ada pada umat-umat selain mereka dan pada generasi yang selain mereka. Barakallahu fikum. Ini uh, terkait dengan sahabat. Mereka bukan maksum. <clears throat> bukan sahabat, bukan bukan bukan, bukan maksum. Yang yang maksum hanya para ambi wal mursalin. Barakallahu fikum. Kemudian Perkara sangat penting yang perlu diangkat di sini adalah e, terkait dengan peristiwa-peristiwa fitnah yang muncul di tengah-tengah para sahabat ketika itu. Barakallahu. Baik, akidah ahlu sunnah dalam bab ini terkait dengan fitnah-fitnah yang muncul di tengah-tengah sahabat, peperangan-peperangan yang muncul di kalangan para sahabat akidah ahlu sunnah dalam bab ini adalah mereka meyakini semua sahabat itu ahli ijtihad. Semua peristiwa, semua kejadian yang ada pada masa itu mereka satu dari dua kemungkinan. Yang pertama mereka sebagai mujtahidun musib ahli ijtihad yang benar dapat dua paham. Atau yang kedua dikatakan mujtahidun mukhti ahli ijtihad yang salah dapat satu pahala. Yang dikatakan dalam satu Rasulullah SAW Ida al hakim fa Fa'asabu falau ajran Wa ida fa akhta falau ajran wahid Ketika seorang hakim berijtihad dia betul Dapat dua pahala Namun ketika dia berijtihad dia salah Dapat satu pahala ini yang pertama, diyakini semua kejadian, semua peristiwa di masa sahabat kala itu. Diyakini mereka semua ahli ijtihad. Ada yang dapat dua pahala, ada yang dapat satu pahala. Yang kedua, diyakini bahwasanya semua peristiwa yang terjadi itu bukan dari mereka. Bukan dari mereka, tapi dari arus bawah. Terutama dari kalangan orang khawarij yang menggoreng itu bahasanya ya, yang menggoreng kondisi yang ada sehingga menjadi kondisi yang chaos ketika itu. Perang Jamal, perang Siffin itu digodok dari bawah. Bukan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada kalanya terjadi an ghairi qasdin. Tak sengaja. Ada yang terjadi karena kan ijtihad yang salah tadi barakallahu. Dengan dikatakan e, mereka ini ahli istihad. tidak ada yang e, menyimpang. nggak boleh mengatakan demikian. Tapi dikatakan mereka mungkin satu pahala, mungkin dapat dua pahala. Barakallahu fikum. Yep, dan semua peristiwa bukan dari sahabat, semua dari arus bawah dari kalangan orang Khawarij, kaum rafidah yang berusaha untuk membuat suasana chaos di kalangan mereka semua. Dan ketiga, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling adil, orang yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling kuat imannya, orang yang paling semangat mencari kebenaran, orang yang paling sempurna akalnya, dan yang lainnya. Terus disebutkan keutamaan-keutamaan sahabat tadi. Dan yang terpenting yang berikutnya adalah terkait dengan riwayat-riwayat yang datang tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Hadisnya, asarnya, dan segala macam. Itu dibahas banyak oleh para ulama. Rinciannya adalah asar-asar atau riwayat-riwayat yang datang tentang sahabat, tentang fitnah yang muncul tengah-tengah sahabat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah riwayat tidak sahih. Ghairu sahihah. Riwayatnya tidak sahih bisa jadi riwayah kadibah, dusta. Ada pemalsu-pemalsu riwayat di situ. Atau yang kedua, ada penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, ada perubahan-perubahan dari redaksi awalnya. Tambah, banyak bumbunya, ditambahi, dikurangi, dirubah dan segala macam dari para pemalsu-pemalsu riwayat, dari para juru-juru fitnah di masa ini. Yang ini nggak dianggap. Enggak kita oleh. Dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Semuanya lemah, dusta, batin. Ima riwayat dusta, ada pendustanya wa imma, ada penambahan, pengurangan, pengubahan dan segala macam dari para pendusta-pendusta yang ada. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang paling banyak. Yang kedua, riwayatnya sahih. Sahih. Enggak mungkin diingkari. Memang sahih riwayatnya menceritakan tentang peristiwa di tengah-tengah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ingat sikap kita ialah seperti yang disebutkan tadi. Para sahabat semuanya orang yang adil. Para sahabat semua adalah orang yang paling dalam segala-galanya yang, yang paling sempurna imannya, takwanya, akalnya dan segala macamnya ila akhir. Yang kedua diyakini itu semua adalah ijtihadnya sahabat. Yang betul dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Tidak ada yang keluar daripada ini. Semua dapat pahala. Semua dapat pahala. Dan yang setelah itu ya ikhwan, diminta dan dituntut kepada segenap kaum muslimin untuk melipat melipat semua peristiwa yang ada di tengah-tengah mereka. eskan. Jangan lagi dibuka, jangan lagi disinggung. Barakallahu fikum. Itu telah lalu, masa yang telah lalu telah lampau barakallahu fikum dan Diminta semua umat Islam tanpa terkecuali selalu menyebut mereka dengan kebaikan, dengan rahmah, dengan tarobi, tidak akan terima, dimuliakan, dihormati, diagungkan sesuai dengan uh, manzilah mereka barakallahu fikum. Sedikit pun jangan membuka lembar-lembar lama. Ada yang membuka dengan cara yang salah itu merupakan penyimpangan akidah. Barakallahu fikum. Sebagai penutup saya bacakan penjelasan cukup panjang dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tarhimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah khusus berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Khulasah daripada akidah Ahlus Sunnah di dalam masalah ini. Dia mengatakan tentang akidah Ahlus Sunnah wa yumsikuna amma syajara baina sahabat Ahlu sunnah menahan diri dari apa-apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Enggak membicarakannya. Di PTS-kan dulu. Wa yaquluna inna hadhihi al-athar al fi masawihim. Ahlu sunnah menyatakan asar-asar, riwayat-riwayat yang diriwayatkan tentang hal-hal yang negatif tentang mereka para sahabat Minha ma huwa kadzib. Di antaranya ada yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhi. Ada lagi yang telah ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, digubah-gubah dari yang semisalnya. Wasahihu minhum. Adapun asar atau riwayat yang sahih daripadanya, Allah sudah mengatakan hum fihi ma'dzurun mereka semua sahabat mendapatkan udur padanya. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna muhtiun. Maka mereka mungkin sebagai mujtahid yang benar dua pahala atau mungkin sebagai mujtahid yang salah dapat satu pahala. Wahum hum la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sum an kabail ithmi wa saghairihi. Dan ahlu sunnah meyakini bersama dengan poin-poin di atas mereka meyakini awan mereka tidak meyakini bahwasanya masing-masing sahabat maksum dari kesalahan atau dengan bahasa lain alusna meyakini sahabat tidak maksum dari dosa besar atau dosa kecil bal yajuzu alaihi mudhdhurun fil jumlah dan memungkinkan bisa saja mereka jatuh dalam, dosa secara umum barakallahu fikum ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يسر منهم in صدر dan mereka memiliki sawabit amal-amal yang lebih dahulu mereka, mereka kerjakan yang tidak ada pada umat sebelumnya eh, setelahnya wal fadail punya fadilah yang sangat besar yang hanya ada pada mereka yang mengharuskan diampuni semua dosa yang muncul dari mereka kalaupun ada hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru ba'dahum. Bahkan diyakini akan diampuni kesalahan mereka para sahabat apa-apa yang enggak diampuni bagi yang setelah mereka. Lianna lahum minal hasanati allati tamhu as-sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Dikarenakan para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan yang tidak ada pada umat yang setelah mereka. Waktu sahabat sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun wa anal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabali uhud dhahaban biman ba'dahum dan telah sahih telah sabit dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka generasi yang terbaik satu mud dari mereka akan bersedekah lebih afdal dibandingkan dengan satu gunung khutmas yang diinfakkan oleh setelah mereka. Umma kemudian Idza kana qasdara min ahadihim dzambun. Kemudian kalau muncul terjadi dari mereka sebagai mereka sebuah dosa, fa fayakunu qad minhu. Bisa jadi dia telah bertobat daripadanya. Au ata hasadan tamhuhu atau dia mengamalkan sebuah kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa tadi. Au bi fadli sabiqatihi atau tadi ampuni dosa dia dengan fadilah sebagai orang pertama yang masuk Islam. Eh, sebagai sabak yang pertama kali masuk Islam. atau bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau diampuni dosanya dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaatih yang mana mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ubtuliya bi bala'in fid dunya kufir bihi an atau sudah diuji dikasih bala musibah di dunia ini yang dengan itu telah dihapuskan dosa-dosa. Kata beliau setelah itu faida kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah. Ini poin-poin tadi itu pada dosa-dosa yang dipastikan mereka jatuh pada dosa. Maka terampuni dengan poin-poin tadi. Fa kaifal umurul lati kanu fiha mujtahidin Lalu bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang mereka adalah mustahid padanya. Mustahid padanya. In asabu falahum ajrani wa in akhtau falahum ajrun wahid. Kalau mereka benar istihadnya dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Wa al khatau maghfur dan kesalahannya diampuni. Yang pasti dosa saja diampuni dengan poin-poin tadi. Apalagi masih terkait dengan masalah ijtihad maka mereka tidak dosa sama sekali terampuni dosanya bahkan dapat pahala mungkin dua kalau benar atau satu kalau salah ijtihad kemudian kata beliau thumma innal qadra alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazrun maghfur fi jambi fawal qaum wa mahasinihim kemudian kadar ukuran dosa kemungkaran yang mereka lakukan kecil sedikit dan diampuni di tengah-tengah luasnya dan besarnya keutamaan mereka kebaikan-kebaikan mereka dalam bentuk iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad fisabilillah, hijrah, membela Rasul, membela Islam, ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Tenggelam dalam lautan amal mereka, dalam lautan keutamaan-keutamaan mereka, darah Kecil tenggelam. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرن هذه الأمة التي هي خير الأمم وأقربها على الله إنها كلامه رحمه الله belum mengatakan setelah itu kata Ibn Taymiyah barang siapa yang mencermati menelaah sirahnya para sahabat dengan ilmu, dengan basirah dan menelaah apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari sekian fadilah-fadilah yang ada, maka dia akan tahu secara meyakinkan. Dia akan tahu secara meyakinkan sahabat adalah makhluk yang terbaik setelah para setelah para anbiya Dia akan yakin para sahabat makhluk yang terbaik setelah para anbiya al mursalin. Tidak ada sebelumnya dan di masa akan datang semisal para sahabat. Tidak ada yang sebelum ini dan yang setelah ini yang lebih afdal daripada para sahabat. Dan diyakini dia akan yakin dengan siakin yakinnya mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi generasi umat ini yang mana umat ini merupakan umat yang terbaik dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari semua umat yang ada yang paling bagus umat Islam ini. Generasi yang terbaik pada umat ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka mereka terbaik dari yang terbaik. Yang terbaik setelah para anbiya wal mursalin. Eh, barakallahu fikum. Maka kita harus betul-betul berakidah dan berprinsip seperti yang dijelaskan oleh para ulama una prinsipnya ahlus sunnah terkait dengan masalah para sahabat. Barang siapa yang punya akidah seperti ini, maka dia akan selamat dan barang siapa menyelisihinya, maka dia akan terjatuh pada kesalahan prinsip dan akidah. Bukan semata-mata salah kecil, salah besar. Sehingga mengeluarkan dia dari daerah ahlu sunnati wal jamaah. Diyakini barang siapa yang hulu kepada salah seorang sahabat, maka dia mubtadi'. Barang siapa yang menikam, yang mencela merendahkan sahabat, maka dia juga seorang yang mubtadi. Ya betul, yang tengah-tengah daripada itu semua dengan apa yang dijabarkan dan digambarkan pada uraian yang panjang tadi barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Dan di zaman sekarang itu merupakan ciri khas uh, ashabul ahwal bidah yang gampang di, di, dilihat dan diketahui dan dijadikan sebagai uh, bukti yang sangat kuat oleh para ulama kita dalam menilai seseorang sebagai seorang yang hizbi menyimpang atau seorang yang sunni selesai mendapati dia membenci seorang sahabat langsung dikatakan hadza mubtadi hakata langsung nah, langsung dengan tanpa uh, yang lainnya lagi dikarenakan sangat fatal kesalahannya barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab alhamdulillahirabbil